Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takum fil ardi wa fasadun kabir Sadaqallahul azim Bapak, saudara-saudara, para undang Allah yang mulia. Judul khutbah kita hari ini, umat Islam merupakan umat terbaik. Bapak saudara, saudara 20 tahun yang liwat Lembaga Dakwah Islam Internasional Islamic Call Society menggelar konferensi tingkat tinggi pendakwah-pendakwah sedunia di Tripoli, Libya. Ada waktu itu yang sangat menarik kita ingatkan kembali atau kita segarkan kembali yakni debat terbuka yang dilakukan oleh Syekh Rabita Alam Islami, Profesor Dr. Hadi Al-Ghabib dengan Mufti Mesir namanya Profesor Dr. Tolhah Yasin Al-Baghdadi. Debatnya bermula dari bacaan ayat surat Ali Imran ayat 110 yang dibaca oleh sejarah Rabitah di waktu itu lengkap dengan terjemahannya. Cuma waktu itu terjemahannya tujuh bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Portugis, terakhir berbahasa Belanda saya pada khutbah hari ini saya bacakan kembali ayat itu dalam versi Indonesia. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu merupakan umat terbaik, umat pilih grup elites minority yang dilahirkan Allah untuk manusia. Ta'muruna nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar wa minu nabilah Menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar dan beriman dengan Allah. Begitu ayat dibaca oleh Syekh Jarabitah lengkap dengan terjemahannya berdiri Mufti Mesir yang namanya Profesor Dr. Tolhah Yasin Al-Baghdadi. Dia berdiri langsung membantah, mendebat, memprotes tentang terjemahan ayat yang disampaikan oleh Sekjen Rabita ini. Ya Sekjen, apa Sekjen tidak salah? Apa Sekjen tidak keliru? menterjemah ayat itu kok dikatakan umat Islam merupakan umat terbaik saya sudah keliling seluruh negara-negara di dunia termasuk negara yang muslim terbesar di dunia ya-, yakni Indonesia yang saya lihat yang saya temui yang saya jumpai yang saya dapati kata Profesor Dr. Tolha ini yang bodoh, yang miskin, yang du'afa, yang mutadaririn, yang berpecah belah, yang bertumpah darah, itu ada semua di tengah-tengah umat Islam. Dengan spontan saya menjawab, umat Islam sedang diuji oleh Allah. Dibantah lagi oleh Profesor Dr. Tolha Yasin Al-Baghdadi ini. Ya Sekjen, kalau saya tidak khilaf, kalau saya tidak keliru, tiga hari lagi umur saya 70 tahun. Rambut saya sudah putih. Saya punya cucu sekian banyak Semenjak saya balik berakar, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang haram dengan yang halal, sampai hari ini, sampai detik ini, saya berada di forum yang terhormat ini, telinga saya ini, kuping saya ini, selalu mendengar dari mubalih, da'i, ulama, kiai, syekh, mufti bahwa umat Islam itu dalam diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Saya ingin tanya sama Sekjen, ibarat anak sekolah yang duduk di bangku sekolah, mahasiswa yang duduk di bangku kuliah. Saya tahu saya, seingat saya, sepengetahuan saya, dia tidak ujian terus. Dia tidak ujian melulu. Biasanya kalau dia sudah ujian, ada dua yang diperolehnya. Yang pertama, dia berhasil lulus dari ujian. Yang kedua gagal, tidak lulus dari ujian. Saya ingin tanya pada Sekjen, kapan sih umat Islam ini lulus dari ujian? Bapak saudara-saudara sidang Jumat yang mulia. Dengan pertanyaan yang sederhana itu hanya biasa-biasa saja. Tapi hebatnya hampir setengah jam. Sejarah Tahrir Islami itu bungkam, tidak mengeluarkan kata-kata sepatah pun. Tepatnya 27 menit. Sehingga suasana galau, heboh, gaduh. Ada yang menyatakan ini sekjen tidak pantas duduk sebagai sekjen. Mundur saja. Ada yang mengatakan seorang profesor menjawab pertanyaan begitu mudah tidak bisa memalukan umat Islam. Bapak saudara saudara sidang Jumat yang mulia. Tapi hebatnya setelah 27 menit itu terlontar sepotong ayat dari mulut sang sekjen. Ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan ini. Saya yakin dan percaya sepenuhnya ayat ini kita hafal semuanya, sangat familiar. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din ila taf'alu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Kata Allah, orang-orang kafir itu sebahagian mereka atas sebagiannya lain pemimpin, penolong, penyelamat kafir yang lain. Ila taf'alu, jika Anda tidak mengamalkan, melaksanakan, mengerjakan apa yang diperintah Allah. Takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Niscaya akan terjadi bencana yang dahsyat di muka bumi. Bapak saudara, Malam harinya saya masuk ke perpustakaan Mahat Dakwah Libya itu. Ada 13 tafsir yang saya buka. Termasuk Fizilalil Al-Quran, At-Tabari, Al-Maragi. Saya lihat satu persatu. Saya ingin melihat makna apa yang tersimpan dari kata-kata illa taf'alu itu. Jika Anda tidak mengamalkan, melaksanakan, mengajarkan apa yang diperintah Allah Menurut bacaan saya waktu itu, hampir sepakat para ahli tafsir. Ila taf'alu itu bermakna. Yang pertama, uhuwah islamiyah. Mawadah fil kurba. Ikatan batin di antara umat Islam itu. Dengan kata lain, Selagi kata-kata uhuah itu menjadi lip service, seremonial, tidak menjadi realita kenyataan, umat Islam itu jangan bermimpi lulus dari ujian. Malah di waktu itu dipertegas dalam pertemuan, kalau umat Islam itu bila mana kata-kata uhuah tidak menjadi realita kenyataan, umat Islam itu akan mudah berpecah belah, akan mudah bertumpah darah. Ini kita saksikan sekarang. Hampir setiap hari kota tonton TV, media cetak kita baca bagaimana saudara-saudara kita yang di negara yang mayoritas beragama Islam itu mereka saling bertumpah darah. Setiap hari nyawa melayang darah yang tertumpah tidak sedikit banyak Anak-anak menjadi yatim, ibu-ibu menjadi janda luar biasa. Ini lantaran apa? Dikarenakan umat Islam uhuah hanya sebagai lip service. Bapak saudara-saudara, saya juga perlu sampaikan. Orang-orang yang anti, ya a priori, yang sinis, yang jijik, alergi, dan pobi kepada Islam. Kalau uhuah kita tidak terjaga dengan baik, otomatis dia akan mudah meremehkan, menghina, dan melecehkan Islam. Untuk itu pada khutbah Jumat hari ini, saya ingatkan, mari kita introspeksi diri kita. Bagaimana kita mengamalkan ukhuwah Islamiyah atau mawadah fil kurba itu sendiri. Bapak saudara-saudara pada Allah yang mulia. Illa taf'aluh yang kedua bermakna aqidah Islamiyah. Selagi umat Islam itu tidak komitmen, tidak konsekuen bahasa Al-Qur'annya, bahasa Islamnya tidak istiqomah dengan akidahnya di KTP-nya, di paspornya, di SIM-nya atau di identitas yang lain tertera beragama Islam. Tapi dia masih saja mencari ajaran lain sebagai pelengkap ajaran Islam. Musibah tidak bisa dihindarkan umat Islam. Atau juga setiap salat dia mengucapkan kata-kata Iya karena wudhu, wa iya karena stain. Kepadamu Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong tapi dia masih mempercayai, meyakini benda-benda keramat, ahli nujum, tukang tenung, paranormal, dukun-dukun, atau orang-orang pintar. Musibah di depan mata umat Islam. Kita lihat berapa hari ini, hampir tiga bulan heboh umat Islam di Indonesia. Akibat seking percayanya kepada seseorang. Untuk menggandakan uang dan lain sebagainya. Ingin kaya mendadak mencari jalan pintas. Berapa banyak korban yang berjatuhan. Masya Allah. Nauzubillahi min zalik. Bapak saudara-saudara, para undang Allah yang mulia. Illa taf'aluh yang ketiga bermakna akhlakul karimah. Akhlak Islam akhlak yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini. Di dunia Islam termasuk juga di Indonesia. Banyaknya orang yang melecehkan Islam, mengskreditkan Islam, meremehkan Islam, menyudutkan Islam, itu bermula, berawal, berpangkal. Karena umat Islam sudah banyak yang tidak mengamalkan akhlakul karimah. Sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam berkembang. Dibikin opini oleh orang untuk menghantam, meskreditkan Islam. Bapak saudara pernah Allah yang mulia. Untuk itu pada khutbah hari ini. Dalam khutbah yang pendek ini saya ingatkan, agar umat Islam itu terlepas dari bencana, musibah yang dahsyat yang hebat itu. Dan bagaimana umat Islam mendapatkan julukan umat Islam merupakan umat yang terbaik. Pada khutbah hari ini saya ingatkan, agar umat Islam betul-betul benar-benar melaksanakan ajaran Islam itu sendiri. Benar imannya, benar akidah Islamiyahnya, benar akhlaknya, benar ibadahnya, dan benar cara hidupnya.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 نقية وميتة سوية ومردا غير مزي ولا فضه اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ibadallah, innallaha yamuru bil adli wa ihsan wa ita'i fasimun karubal. Ya'izukum la'alakum tadhakkarun. wa razaqullah akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا